Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih halaman 297. Qala al-mu'allif asbahullah idda'a rijalun al-husbah. Ada salah seorang Nah, atau ada beberapa, beberapa orang yang mengaku-ngaku suatu harta, hisbah itu al-mal Jadi ada beberapa orang mengaku-ngaku suatu harta. Au aiminuz zakah atau ada petugas zakat mengaku-ngaku ala syakhsin atas seseorang annahu lam yuaddi zakata malih. Bahwasanya orang tersebut belum apa? Belum membayar zakat harta. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku suatu harta atau petugas zakat juga mengaku-ngaku bahwasanya si fulan itu belum bayar zakat mal. Ewa. Wa qala huwa dia berkata innahu addaha. Nah, orang yang nah barakallahu fikum orang orang yang sudah membayar zakat tadi dia mengatakan innahu addaha sesungguhnya dia sudah bayar zakat. Fal qaul qauluh kalau seandainya orang tadi yang yang dituduh belum bayar zakat tadi mengatakan dia sudah bayar zakat, fal qaul qauluh berarti ucapan yang dianggap ucapan dia. Paham belum? Yang menuduh tadi yang mengatakan atau mengaku-ngaku si fulan belum bayar zakat. Itu tadi dituntut mendatangkan apa kemarin? Bayyinah bukti. Kemudian yang dituduh mengatakan innahu adda, sesungguhnya dia sudah sudah membayar zakat harta. Fal qaul qauluh, maka ucapan-ucapan yang na barakallahu fikum yang dituduh tadi itu. Walau qala innahu addaha ilaihim Nah, sekarang kalau ternyata yang dituduh tadi mengatakan sesungguhnya dia sudah membayarkan zakat kepada mereka, kepada mereka itu para petugas zakat, fa'ala rijal husbah awil aminina al-yamin alaman angkaru. Maka wajib atas apa? Naam barakallahu fikum para laki tadi yang mengaku-ngaku harta tadi itu atau para petugas zakat tadi itu, naam barakallahu fikum wajib untuk apa? Nam sumpah atas apa yang mereka ingkari. Jadi kalau misalkan sudah mengaku mengatakan bayar bayar zakat, eh, bayarnya kemana? Kepada orang. Orang kan umum, paham ya? Kalau misalkan kepada orang, itu hukum asalnya sudah terima sudah. nggak perlu orangnya siapa. Tapi kalau kepada si fulan atau si alan misalkan, atau kepada tempat tertentu misalkan, itu nanti di Nah, barakallahu fikum perlu dicek lagi benar enggak ada buktinya atau tidak gitu loh. Paham ya? Kalau dia mengingkari, Nah, barakallahu fikum, maka diminta untuk sumpah yang mengingkari tadi itu. Wa hal yalzam sahibul mal bil yamin? Sekarang apakah harus pemilik harta itu sumpah? Kamu harus sumpah. Kalau benar-benar antum sudah bayar zakat sumpah. Di surah al qala innahu addaha aula pada bentuk yang dia mengatakan sesungguhnya dia sudah membayar zakat. Perlu enggak dia minta sumpah? Antum berani sumpah enggak kalau sudah bayar zakat? Perlu enggak disuruh sumpah gitu loh orang tadi itu? Nah, al-jawab jawabannya al-aslu annahu la yalzam biha. Pada asalnya enggak perlu dimintai atau diharuskan untuk apa? Sumpah. Naam. Li'annahu mu'taman 'ala dini karena dia itu apa? Dianggap orang yang apa? Nah, dipercaya dalam di atas agamanya. Maksudnya apa? Orang tersebut dianggap orang yang terpercaya sudah. Paham ya? Bukan orang yang pendusta. Naam, Kata beliau, "Iya, law furida anna ar-rajul idda'a annahu addaha ila fulan." Benar. Dimintai sumpah kalau orang tersebut, taruhlah kalau seandainya orang tersebut mengaku-ngaku bahwasanya dia sudah menunaikan zakatnya kepada si fulan. Maksudnya memberikan zakatnya kepada si fulan. Nah, fulan itu siapa gitu loh. <coughs> Benar atau tidak itu loh ya. Fasa'alna fulanan hadza faqala lam yu'tina syai'an. Maksudnya taruhlah si B sama si A si A mengatakan anak sudah bayar zakat kok kepada siapa si B ternyata kita datang ke si B ngomong apakah benar si fulan sudah bayar zakat ke antum enggak kata si B dan si B mengingkari kan ini iya enggak si A tadi diminta bayar zakat dia mengatakan anak sudah bayar zakat katanya kemana ke si B akhirnya petugas zakat datangi si B apakah benar si A itu sudah bayar zakat ke antum kata si B belum ini lam yu'tini syai'an dia belum ngasih aku apapun, fahunanul fahunanul fahunanulzimuhu bil yamin. Maka di sini kita mengharuskan dia untuk sumpah. Paham ya? Nah, li'anna hunaka farqan baina taqyid wal itlaq. Karena sana ada perbedaan antara taqyid yaitu suatu ikatan wal itlaq secara mutlak. Kalau mutlak kan gini, Gambar zakat belum? Sudah. Diserahkan ke mana? Serahkan kepada nah barakallahu fikum mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang yang petugas zakat. Paham ya? Berarti kan lebih umum. Tapi kalau ini kan khusus. Sudah zakat belum? Sudah. Di mana? Dikasihkan si fulan. Nah, fulan ini lebih khusus fulan ini ya. Nah, barakallahu fikum ternyata si fulan ditanya apa? Ditanya ternyata belum apa? Belum ada yang ngasih zakat dia. Kata beliau, "Ai baina an yaqul addaituha ila fulan au addaitu mutlaqan." Bedanya itu. Bedanya apa? Yang pertama, dibedakan antara orang itu mengatakan aku sudah membayar zakat kepada si fulan Berarti ada apa? Ada takyid enggak? Ikatan enggak? Ada. Membayar zakat kepada si fulan. Si fulan ini berarti kan harus kita tarik si fulan ini untuk pastikan benar atau tidak. Paham belum? Beda dengan apa? Au addaituha mutlaqan atau dia mengatakan aku sudah bayar. Sudah bayar zakat belum? Sudah. Mutlak itu toh. Beda enggak? Kalau yang kedua, sudah bayar zakat belum? Sudah aku bayar kepada si fulan. Paham ya? Yang pertama mutlak, yang kedua mukanya. Paham belum? Sudah bayar zakat belum kamu? Sudah. Sudah gitu toh. Mutlak enggak? Mutlak. Yang kedua, sudah bayar zakat belum? Sudah kepada si fulan. Oh, belum. Yang kepada si fulan ini yang takyid ini, nah ternyata apa? Harus kita datangi dulu si fulan benar enggak dia itu bayar zakat. Kalau hukum globalnya, kalau cuman sudah bayar zakat belum? Sudah. Itu enggak dituntut untuk apa-apa sebenarnya. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah Bayar zakat belum sudah kepada sepuluh. Nah, perlu kita cek sepuluh benar nggak dia bayar zakat kepada sepuluh. Itu loh, kita lihat sini. Nah, sudah selesai pembahasan yang sebelumnya tadi ya. Intinya apa? Intinya kalau lafadznya mutlak, maka nggak perlu ditanya-tanya lagi. Kalau lafadznya muqayyad baru dicek lagi. Nah, wa kadzalika law kana rajulan dzamalin katsir. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang punya harta banyak, dzumal, orangnya punya harta banyak. Wa qala kemudian orang tersebut mengatakan addaitu zakat, aku sudah bayar zakat katanya. Kata sebulan yang banyak harta tadi, aku sudah bayar zakat katanya. Nah, kita lihat Wa na'lam annahu law adda zakah lakana laha asarun fil mustama. Dan kita semuanya tahu, kalau si fulan yang kaya tersebut sudah bayar zakat, nisanya apa? nisanya akan ada pengaruh bekas di masyarakat. Masyarakat akan mengatakan, Masya Allah si fulan, Masya Allah. Akan ada seperti itu setelah dohirnya. Belum, setelah adat tradisi, kalau si fulan orang yang kaya ini orang beruang, orang yang punya uang banyak ini, kalau sudah sering bayar zakat, biasanya di masyarakat nampak enggak? Nampak enggak? Nampak gitu loh. Tapi ternyata apa? Fahuna qatla naqbal qawla. Di sini kita bisa jadi enggak nerima ucapan dia. Kenapa? Li'anna dhahir yukhalifu yukadzibu. Dikarenakan setelah dohirnya, setelah lahiriahnya, nah menyelisihinya dan mendustakan orang tersebut. Ternyata apa? Di masyarakat dia dibenci karena enggak pernah ngasih uang, enggak pernah sedekah, enggak pernah zakat. Paham ya? Yang seperti ini keadaannya berarti apa? Barakallahu fiikum. Naam nanti ada yang dikenal dengan taklid. Taklidul yamin. Ya, dikokohkan Dikuatkan untuk dia harus sumpah. Paham ya? Cuman kita lihat pembahasan berikutnya. Masalatun ma hukmu taghlidil yamin ala man ala man nazimathu? Apa hukumnya? Mengokohkan, menguatkan untuk sumpah atas orang yang harus dia nam bersumpah. Maksudnya harus dia sumpah itu karena enggak mengaku atau dalam artian mengingkari. Al-ijabah jawabannya al-hukmu bitaghlidil yamin raji'un lil qadhi hukum mengenai dikokohkan, dikuatkan sumpah itu kembali kepada qadhi. Kembali kepada hakimnya, penengahnya. Penengahnya bagaimana nanti? Karena biasanya seorang qadhi, seorang hakim itu dia enggak boleh enggak boleh mihak salah satu pihak ya. Harus apa? Harus adil atau istilah istilah lainnya apa? Gak mihak si A wala si B istilah lainnya apa? Netral. Harus netral ya, netral. lah mihak si A wala si B ya harus kalau orang hakim seperti itu. Kalau hakim sudah nggak netral itu rusak biasanya. ya? Nah, hakim zaman sekarang walinya billah karena hukum yang diletakkan bukan Al-Qur'an Sunnah, undang-undang bikin manusia, hakim-hakim sekarang itu banyak yang mereka menerima suapan. Paham ya? Contohnya bandar narkoba. Eh, dia pengedar narkoba, nam sabu-sabu, eh, tertangkap dalam keadaan membawa 2 kilo sabu-sabu. 2 kilo itu nanti kalau tertangkap kepolisian seharusnya apa? di penjara taruhlah sekian-sekian tahun bahkan seumur hidup misalkan. Ternyata ada hakim-hakim pihak-pihak tertentu yang disuap gitu loh. Menurunkan BB, apa BB itu? Barang bukti. Ya, diturunkan atas ini akhirnya di persidangan dikatakan dia cuman menggelapkan atau dia cuman menyusupkan sabu-sabu satu plus setengah diturunkan dari awal tulangnya dua kilo menjadi satu plus setengah karena apa fulus banyak sekali ya. Nah, barakallahu film Jadi, kalau di kepolisian namanya ada baris krim. Nah, itu yang bagian masalah kriminalitas, atau semisalnya ada juga bagian narkoba itu biasanya kalau nggak jujur, anak yang cerita ke anak langsung polisi ya, malah polisi yang udah kenal ngaji gitu ya. Itu kalau nggak jujur kadang itu modelnya. Dia ketika belum di persidangan, dia nanti menulis laporan palsu. Karena disuap dari itu. Taruhlah dia ketika nangkap bandar narkoba ini, nah barakallahu fiikum, BN ini bandar narkoba, ya kan? Itu ternyata pembawanya 3 kilo. Nanti diproses sama dia, tolong nanti anak tolong diturunkan nanti gampang fulus transfer katanya. Oh ya. Akhirnya apa? Diturunkan menjadi sekilo. Itu nanti berkurang hukuman untuk orang tadi. Paham ya? Suapan tadi. Allahu musta'an. Nah, sekarang kita lihat sini. Untuk masalah pengokohan, penguatan untuk sumpah itu kembali ke qadhi. Tsumma hal tahal, tsumma hal tughallib. Naam fi kulli syai'in hatta fi syai'al zahid kadirham wa Apakah sekarang kata beliau? Kalau berarti kembali ke anu ya, amin ya. Summa hal tuhallat fi kulli syai'in? Apakah harus dikuatkan, dikokokkan sumpah pada setiap sesuatu sampai pada sesuatu yang zahid? Zahid itu qalil artinya. Zahid artinya qalil. Sesuatu yang sedikit, kadirham satu dirham saja. Apakah orangnya harus sumpah juga? aula tughallat illa fil asya'il 'azimah atau tidak dituntut untuk sumpah kalau ya kecuali kalau pada permasalahan besar. Eh, pada harta yang besar yang dia curi atau yang dia aku-aku harus sumpah atau yang semisalnya atau sesuatu yang kecil pun juga sumpah. As-sahih. Pendapat yang sahih annaha la tughallat illa fil asya'il kabirah. Bahwasanya sumpah itu tidak ditekankan, tidak dikuatkan, tidak dikokohkan kecuali pada perkara-perkara yang besar. Lianna umuma qaulir Rasul sallallahu dikarenakan keumuman ucapan Rasulullah sallallahu wal yamin alaman angkar dan sumpah itu diwajibkan atas orang yang mengingkari yaqtadi annahu la taghlid. Ini menuntut mengharuskan apa? Bahwasanya tidak ada pengokohan atau penguatan harus sumpah. Karena nanti mau tidak mau dia tetap sumpah biasanya ya. Karena apa tuntutannya seperti itu. Naam. Mahum salah? Ini sama hum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azza wa berikutnya Masalah tun permasalahan yang berikutnya halaman 298 perhatikan baik-baik. Kaifa numayyiz bainal mudda'i wal mudda'alai fil khusumat? Sekarang bagaimana cara bedakan? Cara membedakan antara si penuduh dengan yang tuduh. Nah, barakallahu fikum, cara membedakan antara apa? Antara si penuduh dengan yang tuduh di dalam permusuhan bagaimana cara membedakannya? Karena orang qadhi, seorang hakim itu harus paham. Jadi orang kalau jadi penengah itu enggak sembarangan, ya harus benar-benar tengah. Enggak boleh apa mihak si A wala si B, harus netral. Semua suapan-suapan harta-harta diamankan. Maksudnya apa? Jangan diterima. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau menerima suapan nanti akan memihak salah satu pihak. Paham ya? Jadi seorang hakim harus apa? Harus netral. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat bedanya bagaimana cara membedakannya. Naqul al-mudda'i man yad'i khilaf al-asl wal munkir man yuthbit al-asl mudai, orang yang mengaku-ngaku, orang yang menuduh itu adalah apa? Adalah orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang berseberangan dengan hukum asalnya. Paham ya? Nah, sedangkan mungkin orang yang mengingkari itu yang menetapkan hukum asal. Paham ya? Menetapkan suatu barang. Kalau yang mengaku-ngaku tadi, nah barakallahu fikum, eh, mengaku-ngaku suatu barang yang keluar dari hukum asal. Paham belum? Tapi kalau mungkin yang mengikari ini menyusbit al-asl, dia adalah orang yang menetapkan hukum asal. Amlum. Nah, maksudnya ini contohnya ada barang. Ada motor lah taruh orang, ada orang ngaku-ngaku motor ini punya aku motornya. Kemudian salah si fulan tadi, bukan. Itu bukan punya kamu. Nah, nah yang mengaku-ngaku ini namanya apa? Mudda'i. Paham ya? Karena mudda'i artinya kadang bisa mengaku-ngaku, bisa artinya menuduh gitu loh. Paham ya? Nah, menuduh. Nah, contoh yang lain kalau yang motor tadi itu, kemudian yang mengingkari mengatakan, "Bukan, bukan punya kamu ini." Berani sumpah kamu? Ayo, kalau itu punya kamu lah buktinya? Yang ngaku-ngaku diminta itu bukti, yang mengingkari tadi diminta itu apa sumpah. Kalau contoh yang menuduh eh, si B nuduh si A, si A, eh, antum itu mencuri ya? karena saya, "Enggak, enggak mencuri." Paham ya? Nah, mana buktinya? Nah, berarti si A minta kepada si B, si penuduh bukti. Buktinya mana kalau Anda mencuri? Buktinya eh, ada di depan rumah antum misalkan. Nah, buktinya di situ ada bekas eh, jejak telapak kaki antum katanya. Ya, dari mulai dari depan rumah antum sampai ke tempat kandang kambingnya sebulan misalkan. Paham ya? Dicek diteliti ternyata benar. Nah, kemudian juga bukti yang kedua, nah barakallahu fikum eh, di nah barakallahu fikum di situ ada di kandang kambing tertinggal baju antum. Dicek ternyata bajunya benar punya sepulan benar bajunya ketinggalan ketika dia mau ngambil kambing itu ternyata apa lepas baju dulu makanya bajunya banyak kotor itu ya ini lepas taruh situ kandangnya lupa nggak ngambilnya ah bukti dah ada kan nah, kalau udah ada bukti seperti ini dimenangkan buktinya walaupun dia sumpah berkali-kali nggak terima sudah wallahi ya, demi Allah enggak mencuri demi Allah enggak nyolong misalkan tetap nggak diterima karena bukti lebih kuat paham ya bukti lebih kuat tapi kalau ternyata si B nggak bisa datangkan bukti eh, si A atau temannya kalau kamu benar nggak mencuri berani sumpah Anak nggak berani juga. Nah, nggak beraninya ini menunjukkan bahwasanya dia curigai. Kalau dia berani sumpah udah selesai. Paham ya? Kalau dia berani sumpah berarti udah selesai. Mohon salah ya? Sudah selesai. Tapi kalau dia nggak berani sumpah justru dicurigai. Jangan-jangan dia benar-benar yang mencuri. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau masalah isbat, nam isbatus e, eh, namanya isbatus syuhud atau isbatus syahadah, yaitu menetapkan saksi atau orang-orang disaksi saksi itu kadangkala harus di e, butuhkan dan harus benar-benar dia yakin dengan apa yang dia saksikan. Amlum. Contohnya dia sebagai saksi adanya pencurian. Dia ketika memberikan kabar bahwa si mencuri itu kabarnya itu harus akurat. Ciri-cirinya bagaimana? Eh, bagaimana keadaan orangnya, masih ciri-ciri fisiknya bagaimana, kepalanya bagaimana, kakinya bagaimana. Kalau itu tepat nanti bisa di tindak lanjuti. Tapi kalau cuman e, kelihatannya bajunya warna hitam, orang punya baju hitam banyak ada namanya. Orang punya baju hitam banyak, tapi kan belum tentu mencuri. Kita lihat sini. Mas'alatun law hasalat sarakah baina jama'atin an-nas fa'alzim ba'dahum fa'alzama ba'dahum ba'dha bil mubahalah fa hal yajuz hadha ini mubahalah ini hati-hati mubahalah itu bukan perkara yang sepele ya mubahalah itu nanti mainnya laknat nanti paham ya Nah, laknatullah al-kadzibin. Semoga Allah telah melaknat orang-orang yang dusta. Jadi dikumpulkan semua orang mengadakan mubahalah. Paham ya? Nah, mubahalah tolong disaksikan semua keluarganya, menyaksikan semuanya demi Allah bahwasanya aku tidak mencuri. Nanti kalau ternyata anak yang benar yang nuduh ini semoga turun laknat dari Allah Taala tujuh keturunan kata mereka seperti itu. Mubahalahnya yang keliru seperti itu ya, tujuh keturunan dilaknat semuanya. Kalau seandainya benar-benar apa? Aku enggak mencuri. Yang menuduh itu yang kena. Paham ya? Nah, kemudian juga yang menuduh ngomong juga, demi Allah, anak lihat sendiri. Kalau ternyata si fulan itu enggak ngaku, eh, mulai saat ini juga eh, semua menyaksikan semoga Allah telah menurunkan laknat kepada si fulan kalau benar si fulan itu yang mencuri misalkan. Paham belum? Itu namanya saling melaknat namanya mubahalah. Nanti kita lihat. Kata beliau, kalau seandainya terjadi pencurian antara sekelompok dari kalangan manusia, banyak gitu ya Fa'alzama ba'dhum ba'dha kemudian sebagian mereka mengharuskan sebagian yang lainnya al-mubahalah. Kalau gitu ayo kita mubahalah. Boleh atau tidak? Perkara dunia enggak ada mubahalah. Paham ya? Perkara masalah agama baru. Kalau masalah dunia jangan dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Masalah agama mungkin mubahalah. Paham ya? Tapi kalau masalah na'am barakallahu fikum eh, kalau masalah dunia enggak ada mubahalah ya, masalah agama mubahalah ada. Tapi kalau masalah dunia enggak ada mubahalah. Fahliyatuz zahara apakah boleh ini? Nakul la enggak boleh. Li'anna mubahalata la tuqal fil ghalib illa fil masail eh, fi masail khatrah fi masail diniyah masyaallah. Dikarenakan mubahalah itu tidak dikatakan secara ghalibnya kebanyakannya kecuali pada permasalahan-permasalahan yang berbahaya berkaitan masalah agama ini. Penting ini ya. Amma masail dunia, ada permasalahan dunia, far Rasul alaihi salatu wassalam bayyana halana, maka Rasulullah wasallam telah menjelaskan kepada kita enggak perlu bala. Cukup apa? al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Bukti ditujukan diwajibkan atas orang yang menuduh atau mengaku-ngaku, sedangkan sumpah diharuskan untuk siapa? Untuk orang yang mengingkari. Wa hadzal hadits min ahadits al-arba'in an-nawawiyyah wa qad syarahahu Ibnu Rajab syarhan jayyidan. Man ahabba an yarji' ilaihi falyaf'al. Hadis ini termasuk hadis arba'in nawawiyyah, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar itu termasuk apa? Termasuk hadis yang ada dalam matan Arba'in Nawawiyah dan sungguh Ibnu Rajab Al-Hambali telah mensyarahnya dengan syarah yang bagus sekali. Barang siapa yang ingin untuk mengecek kembali lihatlah dan lakukanlah. Kitabnya apa? Syarahnya namanya Antum Alah Syarah Arba'in Nawawiyah punya Ibnu Rajab Al-Hambali apa namanya? Beliau lengkapi beliau melengkapi 50. Awalnya kan 42 hadis. Sama beliau ditambahkan menjadi 50 hadis. Kitabnya apa? Al-Akh. Antum? Jawamil kalim. <laughs> Jangan sampai tertukar. Sudah terempet. Apa? Ayo Jamil Ulum wal Hikam. Jamil Ulum wal bagus sekali kitabnya ya. Nah barakallahu fikum. Tergantung cetakannya Saudi ada yang dua jilid bagus. Saudi Nah, kalau mesir atau jilid itu ya. Nah, barakallahu fikum itu juga ada juga. Tergantung cetakannya yang jelas bagus sekali itu ya. Nah, cuman biasanya kalau belum bisa baca kitab ya baca dulu karena bahasanya kadang bahasanya agak tinggi beliau. Nah, pakai bahasa-bahasa yang agak tinggi ya. Kesimpulannya barakallahu fikum untuk masalah dunia nah masalah tuduhan kemudian orang yang mengingkari kembali ke hadis ini. Al-bayyinah al-mudda'i wal yamin alaman angkar. Bukti itu diwajibkan atas orang yang menuduh atau yang mengaku-ngaku, sedangkan sumpah ditujukan diwajibkan atas orang yang mengingkari. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam. Kita ambil dikit lagi, dikit aja. Nah, contohnya besok nggak masalah. Karena berat sekali ya. Maksudnya berat lagi berat ya nanti kita baca dikit aja. Nah, qala al alifu asbahullah pantun yang ke-73 kullu aminin yad'i radda qubil malamnya yakun fi ma lahu hadzun hasal. Setiap orang yang amin terpercaya Nah, kemudian dia yadai mengaku-ngaku arad untuk apa? Untuk mengembalikan membalikkan kubil terima Malam yakun fi malahu hadun hasal. Selama dia itu apa? Nah, barakallahu fikum selama pada sesuatu yang dia dapatkan tuh selama dia tidak punya bagian. Paham ya? Malam yakun fi lahu hasal hadun. Maksudnya apa? Maksudnya itu selama dia tidak punya bagian di situ, maka ketika dia Orang-orang yang terpercaya diterima. Kita lihat ada biar tambah jelas. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhi qa'idatun fi da'wa nam al-umana. Nah, ini sekarang kaidah mengenai apa? Mengenai orang yang mengaku-ngaku eh, atau orang yang nah barakallahu fikum memberikan suatu tuduhan, tuduhan sementara tuduhan itu karena belum jelas ya. Tapi orangnya apa? Orang tersebut adalah umana, orang-orang terpercaya. Kita lihat Qauluhu kullu amin, al-amin huwa kullu man hasalat al-ain bi yadihi. Nah, barakallahu fikum orang yang terpercaya, maksud terpercaya itu dia dipercaya dengan suatu barang itu ya, bukan orang yang dusta, bukan orang yang nah menggunakan barang secara sewenang-wenang. Huwa kullu man hasalat al-ain bi yadihi bi idnin min asy-syara' aw bi idnin min al-malik. Amin itu kalau di amin di maknanya di sini secara makna usul fikih atau kuadul fikhiyah barakallahu fikum adalah orang yang apa? Kuluman setiap orang yang mendapatkan suatu benda, ain itu benda, ya setiap orang yang mendapatkan suatu benda dia dengan tangannya. Tapi apa? Biidnin syara' dengan izin oleh dengan izin dari syariat atau diizinkan nah barakallahu dapat izin dari apa? dari pemiliknya. Paham ya? Itu nanti bagaimana kita lihat sini. Fawaliyul yatim aminun fi mal yatim maka wali pengasuh anak yatim, paham ya? Pengasuh anak yatim, pengurus anak yatim, ha? aminun, dia itu adalah orang yang terpercaya fimal yatim untuk memelihara, menjaga harta anak yatim. Paham belum ini Isa? ha? harta anak yatim itu kalau mau dipercayakan kepada pengurusnya, pengasuhnya, jangan orang lain. Paham belum? Karena apa? Karena anak yatim itu biasanya punya wali punya pengurus, punya penanggung, penanggung jawab gitu loh. Nah kalau kita mau ngasih harta ya ke mereka, jangan ke orang lain karena dia amin. Dia tuh orang terpercaya pada bidangnya, pada kerjaannya. Paham belum ini? Paham belum? Contohnya ada orang mau ngasih bantuan nah, untuk anak yatim. Nah, ngasihkan malah ke mana? Ke kantor pos misalnya kantor lah, ke tukang pos nggak Pak tolong dikasihkan anak yatim. Dikhawatirkan nanti malah justru nggak sampai. Paham ya? Kecuali kalau dalam pengiriman ya lain lagi pembahasannya ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu beda jalurnya gitu loh. Orang yang amanah dalam masalah anak yatim ya orang yang mengawasinya, mengaturnya, mengurusinya, maksudnya itu walinya. Sehingga kalau kita mau ngasih bantuan anak yatim kembalikan walinya gitu loh. Insyaallah sampaian itu. Karena amin dianggap ter ter terpercaya, dianggap orang yang amanah. Li'anal mal hasala biyadihi bi'idni syara'. Karena harta Nah barakallahu fikum itu akan apa? dia mendapatkan dengan tangannya secara izin syariat, syarat syariat diizinkan. Karena apa? Karena dia pengasuh dan juga pengatur serta penjaga anak yatim tersebut. Al-mustajir bin nisbah lil mu'ad nam lil mu'ajjar lil mu'ajjir amin. al-mustajir orang yang nah mengontrakkan atau menyewakan suatu barang dinisbahkan kepada orang yang mengontrak itu adalah orang yang terpercaya. Jadi jangan sampai ada penipuan ya. Kenapa? Li'anal aina hasanat fi yadihi bi idni malikiha. Karena benda atau barang tersebut na'am barakallahu fikum eh, dia mendapatkannya di eh, benda tersebut ada pada tangannya tapi diizinkan oleh pemiliknya. Pengontrak dengan yang mengontrak. Paham ya? Contohnya mustajir itu maksudnya orang yang mengontrakkan rumah. Muajir itu orang yang dan mustajir itu yang ngontrak, muajir itu yang mengontrakkan. Paham ya? Contohnya sekarang gini, Mustajir orang yang ngontrak, muajir yang mengontrakkan. Itu apa? Yang mengontrakkan itu orangnya amin. Paham ya? Dan yang mengontrak pun juga amin, sama-sama terpercaya. Karena apa? Karena bendanya nanti kan setelah dikontrakkan otomatis yang menggunakan siapa? Yang mengontrak itu loh ya. Ewa. Dan yang mengontrak tersebut boleh menggunakan rumah tersebut karena diizinkan oleh pemiliknya. Paham belum? Ada rumah dikontrakkan. Kemudian dikontraklah dikontraklah sama orang. Yang ngontrak ini boleh nggak menggunakan rumah itu? Boleh atau tidak? Boleh karena diizinkan oleh pemiliknya, sudah dikontrakkan. Paham belum? Jadi dia dikasih amanah. Oleh karena itu nggak boleh dia mengubah bentuk rumahnya, menambahkan bangunan kecuali dengan seizin yang punya rumah. Paham belum? Nah, kalau misalkan taruhlah kok ini kok nggak ada raknya dikasih rak izin dulu. Kok ini kok nggak ada kamar mandinya, bangun kamar mandi izin dulu. Semua izin. Karena rumah itu diizinkan hanya untuk dikontrak itu loh, bukan dibangun. Faham belum hantalah? Paham? Eh, paham? Eh, mana na'am kalau fikum seperti itu. Ada pun yang berikutnya insyaallah besok ya karena contohnya ada insyaallah pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.